barang siapa yang menginginkan dunia, farraqa maka Allah akan cerai beraikan atasnya itu segala urusannya. Yang mau dunia dihancurkan, dicerai beraikan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan kemiskinannya itu baina yang baina ainai selalu ada pada hidupnya. Walam yaati ini dunia dan dia tidak dapat ambil kecuali sudah dicatatkan baginya saja Asal itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ma kutibalah. Wa man kana fil akhirat. Tapi sebaliknya barang siapa yang pengen akhirat, maka e, niatnya itu untuk akhirat, maka Allah akan kumpulkan, akan akan akan e, pelihara urusan-urusannya dan dijadikan oleh Allah e, kekayaannya itu dalam jiwanya, dalam hatinya dan nanti dunia akan datang menyembah kepadanya. Jadi eh, penting sekali untuk kita ambil eh, perhatian daripada sifat suhu yang merupakan eh, sifat dan akhlak utama daripada daripada orang eh, daripada eh, orang-orang yang dekat kedudukan dengan Allah atau juga menjadi akhlak utama bagi seorang muslim yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Dengan kita lebihkan dan kita pentingkan ya, kehidupan dunia yang sementara. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah semata-mata untuk mencari perubahannya, mencari kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dan eh, jangan kita biasakan sifat eh, jangan kita biasakan sifat eh, melebihkan atau cinta berlebihan kepada dunia yang nantinya kita akan mendapatkan berbagai macam penyesalan. Kemudian e, dengan membiasakan sifat zuhud ini kita e, akan e, memiliki sifat yang tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain dan e, kita juga tidak terlalu senang dengan barang yang kita miliki karena apa yang kita miliki di dunia ini pasti akan hancur kecuali amal-amal kita. Dan kemudian e, kita tidak menginginkan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Dan kita belajar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada apapun di dunia ini. Jadi e, mudah-mudahan kita semua e, bisa mengamalkan perilaku zuhud yang merupakan sifat utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi yang uh, mungkin nanti kita akan dengarkan uh, sebagai tambahan ilmu bagi kita dari guru-guru kita lain uh, sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kita akan dengarkan tambahan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. على هذه النية أو كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة Hadirin hadirat sebelum dilanjutkan pengajian oleh guru-guru kita yang lain, e, perlu diberitahukan, diingatkan kepada para hadirin dan hadirat yang biasa menghadiri e, pembacaan Asmaul Husna di makam Al-Habib al haji, Insya Allah pembacaan Asmaul Husna pada bulan Maret akan diadakan minggu depan yaitu tanggal 2 Maret di makam Habib Ali bin Abdul Rahman al waktunya sama yang biasa hadir diharapkan bisa hadir dan bisa diberitahukan kepada saudara-saudara kita yang lain. Eh, hadirin hadirat, juga ikuti dan dengarkan maidah yang tadi sampaikan yang berkenan dengan uh, perilaku zuhud ini oleh uh, guru kita Al Ustaz ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في القرآن الكريم والدليل فيما آتى الله كلامه ولتخشى نصيبك في الدين الآية ولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الدنيا أنك walangan kita. Oleh Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam pun fitunya karena Yang terhormati yang saya yang bin Muhammad bin Ali bin Mana dunia, walaupun mata dunia pun ayat-ayat berbeda. Itu juga. Cuma bukan berarti Allah punya rumah atau nggak satu orang tidak ada kuil. Ada satu ulama, satu ustaz. Kalau pernah nanya saya kuda, demikianlah. Nah ada lagi aku utang, ngajar juga. Pikirannya, padahal punya satu, satu benda kesayangan dia cuma kayak orang. Tapi selalu ingat tempo mulu. Ikut sendiri mulu, sendiri sendiri belajar mengaji kita syarat ini dalam arti yang tidak cuma satu-satunya harta benda. Tapi itu. Kalau tadi ini cuma duit banyak, kinerja bagaimana mengubah bagaimana maju, bagaimana bagaimana sakit, bagaimana kecil, bagaimana itu yang dipikirkan. You would have itu motif tangan mana itu Punya duit pikirannya cuma masih でい mm -hmm. you. Kalau buat dunia anggaplah waktu masih panjang nyari tidak ada insya Allah besok besok nggak ada insya Allah bisa anggaplah kalau buat dunia itu seolah-olah waktunya masih ada jangan sampai waktu zuhur mentok waktu apa mentok maghrib waktu mati mentok siapa kayak yang maghrib kalau kalau tidak otomatis Insya Allah masih anda umur, jawab dulu dulu, dulu, gbogbo ẹ̀ hati-hati dunia jangan silo yang dunia dulu dunia ini musola ini masjid begitu pegang dunia tinja, calor. Metro Kok namanya? Kok